mereka butuh. Ini sudah kita selesaikan alhamdulillah. Yang berkenan tentang intikhabat juga sudah selesai. Lalu kita masuk ke bab yang baru. Yassarallahu itmama. Berkata Ummu Abdullah hafizahullahu taala dalam kitab Nasihati lin Nisa. Hudurul mar'atil ma'rakata hadirnya maksudnya bolehnya hadir seorang wanita al-ma'rakata ke dalam peperangan wa difa'uha an nafsiha dan pembelaan wanita tersebut terhadap dirinya yakni dia membela diri inihtajat ila dhalik apabila wanita tersebut butuh untuk membela diri Nah, ini bab disebutkan oleh Ummu Abdullah untuk menjelaskan bahwa perkara ini boleh. Seorang wanita boleh hadir dalam peperangan. Ya, dengan syarat-syarat yang telah kita jelaskan dahulu, adab-adab keluarnya seorang wanita dari rumahnya. Nah, tetap harus menjaga hijabnya, tetap harus menjaga adab-adab perkara-perkara yang tidak diperbolehkan bagi seorang wanita digunakan ketika mereka hendak keluar rumah. Dan bolehnya seorang wanita untuk menjaga diri apabila diperlukan. Nah, dia membela dirinya misalnya dengan menggunakan sebuah belati ataukah dengan suatu senjata dalam rangka untuk membela diri apabila ada seorang yang hendak menyerangnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala telah berkata Imam al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari ya kitab Al-Hafidh Syarah Bukhari jilid 6 halaman 78 haddathana Abu Ma'mar telah memberitakan kepada kami Abu Ma'mar Qala haddathana Abdul Warith Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Abdul Warith Qala haddathana Abdul Aziz telah memberitakan kepada kami Abdul Aziz Asillah qala dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, "Lamma kana yaumu Uhudin" Ketika pada hari Uhud ya, pada tahun keberapa ya? Perang Uhud. Lupa lagi. Enam atau tujuh? Tahun keberapa perang Uhud? Hah? Perang Uhud tahun keberapa? Tiga Hijriah ya Allah musta'an. Perang yang pertama perang Badar dua Hijriah. Ini sering anak ulangi tapi masih lupa juga Anda. Ya Allah musta'an. Pada saat hari Uhud in inhazaman nasu kalah manusia. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala beliau berkata Laqad ra'aitu Aisyah sungguh aku telah melihat Aisyah ya Sungguh aku telah melihat Aisyah binta Abi Bakar wa Umma Sulaim wa innahuma dan sesungguhnya keduanya ya sesungguhnya keduanya la musyammiratani keduanya menyingsingkan ya menyingsingkan yakni pakaiannya naam ara saya melihat khadama suqihima saya melihat khadam itu gelang kaki ya dilihat gelang kakinya yang ada di di betis keduanya. Nah, ini menunjukkan bahwa kebiasaan memasang gelang di kaki itu juga pada zaman dahulu terjadi. Ya, masang kalung di kaki. Pernah lihat? Hah? Pernah lihat? Sering lihat? Nah, yang khizanil khirabah. Yang ya, yang Kizan melompati. Ya, mereka berdua melompati al kiroba, al kiroba itu kantong-kantong air. Ya. Jamak dari kirbah. Ini pada saat perang Uhud. Waqala ghairuhu dan berkata selainnya, yang lainnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangkulanil kiroba, keduanya memindahkan kantong-kantong air. Nah, mereka mengangkat kantong-kantong air ala mutuniha mutunihima dari tempat-tempatnya. Nah, mereka mengangkat kantong air tersebut, tsumma tufrighanihi, kemudian mereka menuangkannya fi afwahil qaum pada mulut-mulut para sahabat. Ya, terutama mereka yang terluka, mereka dalam keadaan capek. Jadi, ini para wanita tugasnya untuk apa? membawa kantong-kantong air tersebut. Thumma tarji'ani kemudian keduanya pun balik kembali. hima lalu kemudian mengisi kantong-kantong air tersebut setelah habis. Mereka kembali untuk mengisi lagi. Thumma taji'an kemudian mereka datang lagi. Fatufriqanihi lalu kemudian mereka menuangkannya kembali fi afwahil kaum pada mulut-mulut para sahabat. Nah, ini menunjukkan bahwa para wanita boleh mereka itu keluar apabila dibutuhkan. Naam, dalam rangka untuk membantu para mujahidin yang mereka ini dalam keadaan lelah mengikuti al-jihad fi sabilillah. Naam. Dan wallahu a'lam bisawab ada kemungkinan perbuatan ini dilakukan sebelum turunnya ayat hijab. Wa qala al-Imam Muslim dan berkata al-Imam Muslim rahimahullah Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitakan pada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah Qala haddatsana Yazid bin Harun Beliau berkata telah memberitakan pada kami Yazid bin Harun Qala akhbarana Hammad bin Salamah Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah an Thabitin an Anasin dari Thabit dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna Umma Sulaimin bahwa Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik radhiyallahu an ittakhadhat dia mengambil yauma Hunain pada waktu perang Hunain yaitu setelah terjadi Fathu Makkah ada perang yang namanya perang Hunain maka Ummu Sulaim mengambil pada perang Hunain itu khanjaran khanjar itu apa e, pisau yang besar yang kedua-duanya itu tajam gitu tahu kayak punya kopasus itu apa bukan sangkur sangkur kayak gergaji sebelahnya ini dua-duanya tajam belati ya ah itu kayak belati tapi ini panjang besar nah, itu khanjar ya badi Ya orang sini bilang badi, iya kan? Nah, Badi itu dua-duanya tajam ya? Hah? Oh satu saja. Nah. nah, Ummu Sulaim mengambil pada perang Hunain itu khanjar. Fakana ma'aha maka adalah khanjar ini bersama dia. Faro'aha Abu Talhata. Maka dilihat oleh Abu Talha perbuatan Ummu Sulaim ini. Kenapa dia? Faqala maka berkata Abu Talha, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Hadihi Ummu Sulaim ma'aha khanjar. Ini Ummu Sulaim, dia kok pakai khanjar? Enggak biasanya para wanita bawa ini. Kok ini Ummu Sulaim bawa khanjar ini? Ya, kan macam-macam ini. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Ummu Sulaim, "Ma hadzal khanjar?" Kenapa khanjar ini? Kenapa kamu pakai? Qalat berkata Ummu Sulaim, "Ittakhadtuhu saya menggunakannya. Indana minni apabila mendekati aku ahadun minal musyrikina seseorang dari orang-orang musyrikin baqartu bihi batnahu saya akan menceretkan itu uh, perutnya ya kalau dia mendekat, ayo kita main pedang. Begitu maksudnya. Kita berkelahi, saya akan keluarkan isi perutnya itu. Ya, bakar bihi batnahu. Masya Allah. Wanita yang berjiwa jantan ini. Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadhhak. Maka Rasulullah tertawa begitu mendengarkan perkataan Ummu Sulaim, berani betul ini wanita ini. Naam. Ya, Qalat lalu berkata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uqtul man ba'dana minat tulaqa." Bunuh saja orang yang selain kita dari tulaqa. Tulaqa itu ini istilah, tulaqa ini istilah bagi orang-orang yang mereka masuk ke dalam Islam pada Fatuh Makkah, pembukaan kota Mekah yakni Islam mereka masih dalam keadaan baif. Mungkin di antara mereka ada yang terpaksa masuk Islam daripada dibunuh. Ya, pada Fatu Mekah itu ya terpaksa masuk ke dalam Islam. Nah, sehingga keislaman mereka itu apa? Masih sangat lemah sekali. Oleh karena itu, ketika pada perang Hudain mereka keluar, ada yang mau meniru pekerjaannya orang-orang musyrikin untuk menggantungkan pedang-pedangnya untuk mengambil barokah. Ya, Kata mereka ada barakahnya. Kan ada yang sampai seperti itu. Mereka jumlahnya banyak untuk memerangi orang-orang musyrikin. Akhirnya pasukan kacau balau. Ya. Kocar kacir pasukan pada waktu itu karena walaupun mereka banyak tapi sama sekali tidak berfaedah. Tidak mempunyai keimanan yang kuat. Wa yawma Hunain idh a'jabatkum katratukum falam tughni ankum syai'an. Pada perang Hunain ketika kalian di yakni ajabatkum membuat kalian kagum terhadap jumlah yang sangat banyak pada waktu itu sama sekali tidak memberikan manfaat kocar kacir pasukan kaum muslimin pada waktu itu ya nah Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengatakan ya Rasulullah bunuh saja orang yang selain kita minat tuluka dari orang-orang yang masuk ke dalam Islam pada Fatu Mekah itu bunuh saja in hazamubika. bika mereka ini terkalahkan ya karena kemunafikan mereka dengan sebab engkau ya Rasulullah dengan sebab mereka orang-orang munafik sehingga mereka terkalahkan pada perang Hunain masuk ke dalam Islam tapi ke Islam mereka lemah Ummu Sulaim berpendapat bahwa mereka ini munafikin yang harus dibunuh begitu pendapat Ummu Sulaim terhadap orang-orang yang masuk ke dalam Islam pada Fathu Makkah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya Ummu Sulaim Wahai Ummu Sulaim, innallaha qad kafa wa ahsan. Sesungguhnya Allah telah mencukupi kita dan Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik. Artinya apa? Adapun yang ada pada rahasia mereka di dalam hati mereka kita serahkan kepada Allah. Kita bermuamalah dengan mereka berdasarkan yang zahir yang kita lihat. Mereka adalah muslim muslim. Nah, mereka adalah muslimin, kita sikapi mereka sebagai seorang muslim jangan sampai ada di antara mereka yang dibunuh oleh Rasulullah orang-orang akan mengatakan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh para sahabatnya nah sehingga Rasulullah mengatakan wahai Ummu Sulaim sesungguhnya Allah telah mencukupi kita Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik nah maka dua hadis yang disebutkan oleh Ummu Abdullah di dalam kitab ini menunjukkan bolehnya seorang wanita hadir dalam peperangan Bahkan kalau tidak salah pernah kita baca pula pada kitab ini. Hadis yang diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari yaitu kisahnya apa? Kisah Ummu Haram yang pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidur di dekatnya. Lalu kemudian ketika Rasulullah bangun maka Rasul apa? Rasulullah ter tersenyum, atau tertawa. Lalu kemudian kata Ummu Haram, "Apa yang membuatmu tertawa?" Kata Rasulullah, "Saya melihat saya bermimpi di dalam mimpi saya itu ada suatu pasukan yang mereka menyeberangi lautan. Mereka ini seperti apa mereka di dalam surga itu dalam keadaan mereka bersenang-senang. Nah, seperti raja-raja di atas singgasana singgasana mereka. <coughs> Lalu kemudian Ummu Haram mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku semoga aku termasuk dari mereka." Maka didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ummu Haram pun meninggal pada peperangan pada waktu itu bersama pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Nah, kita masuk ke pada bab yang baru.